Ia akan mengantarkan hamba-hambanya kembali ke kampung akhirat dengan selamat dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bekal apa yang seharusnya dipersiapkan oleh hamba-hambanya untuk menuju negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa dan berbekalah kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa taqwa Allah merupakan sebaik-baik bekal bagi kita untuk menuju ke kampung akhirat dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan <clears throat> keutamaan orang-orang yang bertakwa. At-taqwa <clears throat> sebagaimana yang telah kita ketahui yang telah dijelaskan oleh para ulama yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita bacakan pula di dalam qadimah. Di dalam <clears throat> surat di dalam surat Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian dan katakanlah perkataan yang baik niscaya akan baik amalan-amalan kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sungguh dia akan beruntung dengan keuntungan yang sangat besar. Selamat dari berbagai macam kerusakan-kerusakan dari berbagai macam <clears throat> godaan-godaan syaitan dengan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di dalam ayat ini banyak sekali kandungan <clears throat> yang bisa kita ambil sebagai faedah dan sebagai bekal bagi kita semuanya untuk menuju kampung akhirat di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam ayat ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikutkan setelah bertakwa yaitu dengan berkata dengan perkataan yang baik wa qulu qawlan sadida. Kemudian dengan perkataan baik tersebut memberikan <clears throat> pengaruh yang demikian besar yaitu yuslih lakum a'malakum niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang panjang hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang insya Allah nanti akan kita sebutkan hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hadis beliau menyatakan kuf alaika hada wa akhadha bilisanihi jagalah oleh kamu lesanmu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk menjaga lesannya. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Sehingga at-taqwa ini merupakan sebaik-baik bekal dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzi ya ayyuhan nabiyyu taqillah." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah hafizani wa hafidhakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan surganya untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah Subhanahu wa taala menyediakannya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Di antara sifat-sifat mereka Allah sebutkan dalam ayat berikutnya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wal-dharra' wal kadhimina wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma yaitu orang-orang yang mereka senantiasa menginfakkan hartanya di waktu sempit ataupun di waktu lapang. Dan orang-orang yang senantiasa menahan dirinya dari marah. Dan orang-orang yang senantiasa memberikan ampunan, maaf kepada orang lain, kepada manusia, mudah untuk memberikan maaf. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, dan orang-orang apabila yang melakukan apabila dia terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah atau mendolimi dirinya sendiri maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bersegera untuk istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya walam yusirru ala ma fa'alu dan mereka tidak terus menerus di dalam dosanya di dalam kemaksiatan kemaksiatannya ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an sekian banyak sifat-sifat orang-orang yang bertakwa di antaranya yang telah Allah sebutkan di dalam ayat tadi di antara sifat mereka ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan ke dalam dosa, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diikuti dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Mereka mudah dan bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Mereka terkadang terjatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan. Namun ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun berhenti dari kemaksiatannya, berhenti dari kesalahannya. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. <clears throat> Di, di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka mudah memberikan maaf kepada manusia orang-orang yang pernah berbuat kesalahan kepadanya atau pernah berbuat dolim kepadanya. Seorang yang bertakwa mereka mudah memberikan maaf kepada manusia. Inilah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa memiliki sifat-sifat tersebut. Amin Allahumma amin. Ahibati fila hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian surganya Allah Subhanahu wa taala disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk berbekal dengan takwa karena surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan amalan-amalan yang itu bisa mengantarkan seseorang kepada takwa demikian banyak Demikian banyak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an <clears throat> keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang ini sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya makhraj jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraj jalan keluar dari berbagai macam problem jalan keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan, muskilah-muskilah yang dia hadapi. Apakah itu dalam perkara dunia atau dalam perkara ad-din? Bertakwa kepada Allah swt. Dalam perkara dunia, tentunya ini perkara yang sering kita hadapi berbagai macam muskilah, problem-problem itu akan senantiasa dihadapi oleh manusia. Akan tetapi seorang yang bertakwa dia akan senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Demikian pula makhraj dalam perkara agama ketika terjadi fitnah-fitnah terjadi muncul perkara-perkara baru dalam agama maka seorang yang bertakwa akan senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah hafidhani wa hafizakumullah jami'an. Selain makhraj yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Keutamaan yang demikian besar. Belum lagi keutamaan yang Allah berikan di dalam ayat yang lain. Wa يَتَكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ amrihi Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan urusannya mudah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya mudah. Dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat, dalam perkara ad Kemudahan demi kemudahan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke akhirat untuk bisa masuk ke, dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ahibati fil hafidhani wa hafizakumullah jami'an barakallahu fikum. Seseorang yang bisa bertakwa itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan pengorbanan agar dia bisa meraih derajat takwa. Ketakwaan itu tidak akan bisa diraih dengan kita bersantai-santai, dengan panjangnya angan-angan. Tetapi yang namanya takwa itu harus diperjuangkan. Harus kita upayakan dengan segenap kemampuan kita. Sebagaimana digambarkan takwa ini oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya oleh Ka'ab bin Malik, "Wahai Umar, apa itu takwa?" Kata Umar, "Pernahkah engkau berjalan di satu jalan yang di situ banyak duri, banyak lubang, banyak batu? Apa yang akan engkau lakukan?" Kata Ka'ab bin Malik, "Aku akan sangat hati-hati." Kata Umar bin Khattab, "Itulah takwa." Itulah takwa yakni kita berjalan di muka bumi ini yang sedang melakukan safar sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin di mana perjalanan menuju akhirat jalan yang kita lalui itu banyak duri banyak lubang banyak batu-batu terjal yang suatu saat itu bisa setiap saat itu bisa menggelincirkan kita ke dalam dosa dan kemaksiatan. Demikian banyaknya di jalan tersebut, jalan untuk menuju surga. Demikian banyak duri-duri kemaksiatan, duri-duri syahwat dan syubhat, lubang-lubang, penyimpangan-penyimpangan yang ini membutuhkan sangat kehati-hatian Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Gambaran, permisalan yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Demikian. Sehingga membuat kita untuk lebih berhati-hati dan lebih bersemangat untuk meraih takwa dan untuk lebih berhati-hati ketika kita hidup di dunia menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang ada di dunia baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat demikian banyak fitnah-fitnah yang bermunculan yang datang silih berganti yang itu bisa merenggut manhaj seseorang yang itu bisa merenggut akidah seseorang yang itu bisa menghancurkan agama seorang muslim. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an barakallahu fikum. Demikianlah at-taqwa. Yang mana kita menyadari bahwa masih demikian banyak kekurangan-kekurangan menjadi kita untuk yang mendapatkan derajat takwa. Namun kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam setiap amalan kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Setelah Umar bin Khattab Subhan radhiyallahu taala anhu memberikan gambaran terkait dengan takwa tersebut kepada Ka'ab bin Malik maka Ka'ab bin Malik pun mengatakan aku akan sangat hati-hati sekali agar supaya tidak terkena satu duri pun ahibati fillah wa hafizakumullah jami'an kita terkadang sudah sedemikian hati-hati untuk berjalan sudah berdemikian berhati-hati untuk bersikap bertutur kata, namun masih saja kita terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan, terjatuh ke dalam kekeliruan-kekeliruan yang ini membutuhkan untuk segera kita istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari saudara-saudara kita, dari ikhwah kita yang dulunya bersama-sama kita yang dulunya bergabung dengan kita namun Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan berbagai macam fitnah-fitnah di antara mereka ada yang selamat dari fitnah dan di antara mereka ada yang gugur tertinggal mereka jatuh dari terkena fitnah tersebut dan tidak bisa bangun lagi. Wal iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ahibati fil hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Sehingga at-taqwa ini merupakan sebaik-baik bekal yang harus seorang muslim untuk mengupayakannya. Harus seorang muslim berusaha dengan sekuat tenaga untuk meraih takwa tersebut walaupun dia harus mengorbankan seluruh jiwa raganya walaupun dia harus mengorbankan seluruh hartanya bagi seorang yang cerdas cerdik tentunya dia akan mengorbankan itu semuanya demi meraih takwa Ahibati fillah hafidhani wa hafizakumullahu jami'an. Ada sebuah syair disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam mukadimah kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau menukilkan sebuah syair Inna lillahi ibadan futana Tolaqud dunya wa khafu fitana Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdik. Tolaku dunia wa khafu fitana. Mereka meninggalkan dunia karena takut fitnahnya. Mereka menjauhi dunia dikarenakan takut fitnahnya. Tolaku dunia wa khafu fitana. Ja'aluha lujatan wal salihal a'mali sufuna. Mereka menjadikan bumi ini seperti lautan. Dan mereka menjadikan amal soleh sebagai bahtera ia akan menyeberangi lautan tersebut. Ahibati filah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka digambarkan di dalam syair tersebut bahwa amalan soleh kita itu merupakan perahu yang akan menyelamatkan kita, yang akan membawa kita untuk menyeberangi dunia ini dengan selamat. Tidak tenggelam di dalam lautan dunia. Tidak tenggelam dalam perkara-perkara dunia ataupun dalam perkara-perkara fitnah. Dalam perkara syubhat ataupun syahwat. Sebagaimana ini pun telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan." bersegera kalian untuk beramal. Dahulilah fitnah itu dengan amalan-amalan. Ahibadi hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Sehingga wasiat takwa ini merupakan sebaik-baik wasiat dan sebaik-baik bekal. Karena demikian pentingnya takwa dan demikian agungnya takwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan memerintahkan kita untuk berbekal dengan takwa. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Beliau pun mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abidar Junub ibnu Junadah dan Abi Abdurrahman Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu makunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya bahwa ketakwaan itu harus nantiasa ada pada seorang muslim agar senantiasa dia terjaga dari berbagai macam duri-duri lubang-lubang dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana tadi digambarkan bahwa at-taqwa yaitu ibarat kita berjalan di satu jalan yang di situ banyak duri. Sehingga At-taqwa itu setiap saat harus senantiasa ada pada seorang muslim agar supaya dia selamat dari berbagai macam juri-juri dan lubang-lubang yang akan menghalangi dia atau menghambat perjalanan dia menuju ke kampung akhirat. Ketakwaan itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bertakwa dimanapun kita berada, di setiap saat, di setiap waktu dan dimanapun tempatnya. Karena yang namanya fitnah itu akan datang dengan tiba-tiba dimanapun dan di setiap saat. Yang namanya tipu daya setan, entah itu berupa syubhat ataupun syahwat, itu akan datang seketika atau tiba-tiba. Setiap saat itu bisa menimpa kita. Manakala takwa ini lemah pada diri kita. Wal iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka fitnah itu pun akan menyambarnya. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Di antara amalan-amalan takwa karena banyak demikian banyak amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada takwa. Disebutkan di antara amalan-amalan yang itu bisa mengantarkan kepada takwa dan itu bisa memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan tolabul ilmu. Karena seseorang tidak akan mampu untuk bisa bertakwa dengan benar dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah kecuali dengan ilmu. Terkadang seseorang ingin bertakwa, ternyata jalan yang dia tempuh itu bukan jalan yang mengantarkan kepada takwa. Takwa memerintahkan dia untuk belok ke kiri, dia justru belok ke kanan. Atau takwa itu menyuruh dia untuk belok ke kanan, dia justru belok ke kiri. Atakwa itu menyuruh dia untuk maju, dia justru malah mundur. Atakwa memerintahkan dia <clears throat> untuk melakukan suatu amalan, justru dia malah meninggalkan amalan tersebut. Disebabkan dikarenakan tidak adanya ilmu yang ada badannya, Dan ini menimpa demikian banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, awamun nas, mereka paham apa itu takwa. Mereka paham bahwa orang yang bertakwa itu akan masuk dalam surganya Allah. Namun karena tidak adanya ilmu yang ada pada mereka sehingga mereka pun terjatuh ke dalam amalan-amalan yang itu justru menjauhkan dia dari at-taqwa. Berapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang terjatuh ke dalam amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mereka ikhlas dalam ibadah mereka menginginkan takwa dalam keadaan mereka ikhlas hati mereka berniat baik dalam keadaan hatinya bersemangat untuk meraih takwa namun mereka terjatuh ke dalam amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan mereka mengharapkan dapat meraih takwa. Wal billah. Mereka ingin meraih takwa, namun mereka justru terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan khurafat, Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka jalan inilah yang seharusnya kita tempuh, yang seharusnya kita upayakan, yaitu menuntut ilmu agama. Dan ini pun sering untuk sering diingatkan oleh para ulama asyadidah untuk kita bersemangat di dalam menuntut ilmu agama. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa bahwa menuntut ilmu Al-Afwan di dalam kitabnya Al-Ilmu beliau menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan afdalul hasanat wa ajallut ta'at bahwa menuntut ilmu itu merupakan afdalul hasanat wa ajallu taat. Merupakan perbuatan baik yang paling utama dan ketaatan yang paling utama. Afdalul hasanat yang dimana kita tahu bahwa kebaikan itu akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dair, Junub Ibnu Junada dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal riwayat Imam Tirmidzi dalam potongan hadis wa adli ati hasanata tamhuha dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Bayangkan. Ketika kita menuntut ilmu agama, maka dengan kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapus kesalahan-kesalahan atau kejelekan yang kita lakukan. Terlebih-lebih lagi kita yang duduk di satu makhat yang waktu kita disibukkan, waktu kita banyak dihabiskan untuk menuntut ilmu. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa duduk di majelis ilmu. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullah jami'an barakallahu fikum. Dan menuntut ilmu ini adalah jalan yang akan memudahkan seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga jalan menuju surga itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Hah? Jalan menuju surga itu mudah atau sulit? Barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju ke surga. Ke surga itu mudah atau sulit? Hah? Nah, mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Namun tidak mudah bagi orang yang tidak Allah beri kemudahan padanya. Maka bersyukurlah dengan sebanyak-banyaknya. Memujilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat thalabul ilmi karena ini jalan yang akan memudahkan kita kembali ke kampung akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Barang siapa? Berarti di sini orangnya umum. Yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan, yang rakyat jelata, yang pejabat menuntut ilmu. Umum, bukan cuma santri saja. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Sehingga dengan hadis ini seharusnya tidak boleh ada orang mengatakan saya sudah tua, saya tidak mampu lagi untuk belajar. Padahal belajar itu merupakan jalan yang sangat mudah, yang memudahkan dia untuk menuju ke surganya. Menuntut ilmu tersebut akan memudahkan dia akan memudahkan dia untuk bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan seperti ini sering kita dengar terlebih-lebih dari awamun nas. Ketika diajak untuk belajar, saya sudah tua, sudah tidak mampu lagi untuk berpikir. Subhanallah. Tidak paham dengan keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau ditanya mau masuk surga mau. Padahal di sana ada jalan yang bisa memudahkan dia menuntut ilmu agama, tetapi lemah semangatnya. Taib. Oleh karena demikian fadilah menuntut ilmu, demikian besar keutamaan menuntut ilmu, maka tipu daya iblis yang paling utama Tujuan mereka yang paling utama puncak dari tujuan mereka memisahkan seorang hamba dari ilmu. Memisahkan seorang hamba dari ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya al Ilmu Ini tahapan pertama yang ditempuh oleh iblis agar bisa menjerumuskan Bani Adam menemani dia dalam neraka. Pertama kali yang dia lakukan adalah menjauhkan seorang hamba dari ilmu. Karena dengan kejahilan itu akan mudah bagi iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan, ke dalam kebid'ahan. Ahibati hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Adapun yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Karena dengan ilmu tersebut seseorang akan mampu bisa mengetahui jalan-jalan yang akan bisa mengantarkan ke dalam surga dan jalan-jalan yang akan bisa mengantarkan ke dalam neraka. Itu dengan ilmu. Bahkan seseorang itu bisa meraih derajat takwa sebagaimana yang telah kita sebutkan, tidak mungkin seseorang akan bisa meraih takwa kecuali dengan ilmu. Seseorang akan mengetahui ini halal, ini haram. Ini sunnah, ini bid'ah dengan ilmu. Ketika terjadi fitnah, ini al-haq, ini batil, itu dengan ilmu. Dengan mengikuti al ahlul ilmu. Ketika mengetahui, ketika seorang mendapati perkara-perkara yang muskilah datang kepadanya fitnah demi fitnah itu akan bisa diketahui dengan ilmu. Oleh karena itu akhibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi Anda mengingatkan bahwa antum sekarang ini sedang dalam kenikmatan yang sangat besar untuk bisa duduk di majelis ilmu bukan orang sembarangan untuk bisa bersabar duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang telah Allah pilih. Yang ini merupakan alamatul khair, tanda-tanda kebaikan. Ketika seseorang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis ilmu. Di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Jalan yang demikian sulit berat yang digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkait dengan takwa pula mustahil seseorang akan bisa selamat. Jalan yang demikian subhanallah Jalan yang demikian banyak duri, lubang, batu. Sementara dia tidak memiliki cahaya dalam keadaan jalan yang sedemikian rupa mustahil dia akan selamat dari demikian banyak duri dari terkena duri lubang batu illa marhamallah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki karena ilmu itu adalah nur cahaya ilmu itu adalah cahaya sebagaimana dikatakan oleh Imam Waqi' wa inna ilman nur Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Maka cahaya inilah yang akan menerangi seorang muslim ketika dia berjalan di muka bumi yang dengan cahaya itu dia bisa melihat ini duri, ini lubang, di depannya ada batu besar, di samping kirinya ada duri. Dan seterusnya. Dengan ilmu, dengan cahaya ilmu inilah dia akan bisa terhindar dari berbagai macam perkara-perkara yang itu akan bisa menghambat dia, mengganggu dia di dalam perjalanan menuju ke akhirat, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait dengan hadis ini Beliau menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Yakni al-ilma syar'i al-ilma al-ilma syar'i ad-diniyah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu agama amma suluku tariqi lil ilmi dunyawi fahada mubah adapun menempuh jalan untuk menuntut ilmu dunia maka ini hukumnya mubah ilmu-ilmu yang tidak menyelisih syariat ilmu dunia nah ini hukumnya mubah boleh Nah, pada kondisi-kondisi tertentu hukumnya menjadi wajib ketika seorang muslim tidak ada yang mempelajarinya. Nah, wallahu taala bisawab. Ketika dibutuhkan oleh kaum muslimin. Walakin sulukat tariq lil ilmi syar'i hada masyru'un. Akan tetapi menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i ini perkara yang disyariatkan. Bahkan hukumnya wajib fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Setiap muslim bagi, berarti setiap orang yang mereka mengaku muslim wajib belajar. Ya. Jadi wajib belajar itu sudah ada dalam Islam. Ya, wajib belajar. Taib. Siapapun dia, selama dia muslim wajib belajar. <clears throat> nah, agar dengan ilmu tersebut ia akan menjadi pembimbing dia, Ia akan menjadi ia akan mengingatkan dia ketika dia lupa, ia akan menasihati dia ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan. Ilmunya, ia akan mengingatkan itu. Tayyib. Qad yakunu wajiban. Dan terkadang menuntut ilmu itu wajib. Nah, menuntut ilmu agama ini wajib dan secara umum menuntut ilmu agama itu fardu ain. Terkhusus menuntut ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil islam bil adilah in fardu ain. Di sana ada cabang-cabang ilmu yang hukum yang mustahab. Tayyib wasulu kutariki yasmulu yasmalu tariqal hisiyah. Dan makna menempuh perjalanan di sini, makna dari menempuh perjalanan di sini ada dua makna. Yang pertama makna hisiyah, Makna hisyah yaitu dia betul-betul menempuh perjalanan. Dia betul-betul melakukan perjalanan, melangkahkan kakinya dengan kendaraannya menuju ke majelis ilmu. Mungkin dengan dia rehlah ke para ulama atau dia menghadiri majelis-majelis ilmu yang di situ disampaikan oleh mereka-mereka orang-orang yang belajar di sisi para ulama. Nah, ini makna hisiyah. Dia betul-betul melakukan perjalanan tersebut. Berjalan dari rumah menuju ke majelis majelis ilmu. Nah, ini makna hisiyah. Makna yang kedua yaitu maknawiyah. Menempuh jalan yang maknanya adalah maknawi. Di antaranya bi antaqra'a wa tahfaza yaitu dengan membaca, menghafal. Hakikatnya ini adalah menuntut apa? menempuh satu jalan, menuntut ilmu. Membeli peralatan, alat tulis. Naam. Kemudian memahami nas-nas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Karena ini jalan yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada ilmu. Membaca, memahami, menghafal. Ini adalah satu jalan wasilah yang akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu agama. Taib. Selanjutnya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia menuju jalan ke surga. Yang ini merupakan negeri kaum muslimin. Nah, negeri mereka adalah surga. Allah akan mudahkan bagi dia untuk menuju ke sana. Baik. لأن العلم الشرعي هو الذي يبين طريق للجنة dikarenakan ilmu syar'i yang akan menjelaskan jalan-jalan menuju ke surga ilmu syar'i yang menjelaskan jalan-jalan menuju ke surga fal amalu salihu wa tarkul amali sayyi tariqun ilal jannah dan amal soleh. Maka amalan soleh meninggalkan amalan-amalan kejelekan adalah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walan tasluka tariqal jannah illa bil ilmi syar'il ladzi ta'rifu bihi masyru'un min min ghairihi. Dan tidak mungkin engkau akan bisa menempuh satu jalan ke surga kecuali dengan ilmu syar'i. Nah, <clears throat> kecuali dengan ilmu syar'i yang akan bisa diketahui dengan ilmu syar'i tersebut perkara-perkara yang disyariatkan dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Taib. Fakat tajtahidu fi ibadatin aw fi syai'in wa huwa tarikuka ila nar. Dan terkadang engkau bersemangat di dalam satu ibadah atau dalam satu perkara, amalan sementara itu jalanmu menuju ke neraka. Wal billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian semangat dalam satu ibadah atau dalam suatu perkara dia demikian semangat ternyata itu jalan menuju ke neraka ini kita lihat ketika terjadi fitnah-fitnah demikian semangatnya untuk mengikuti satu jalan yang dia anggap itu satu kebenaran Ternyata itu jalan menuju kepada kebatilan. Jalan menuju kepada kebatilan. Wal billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaannya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah. Amin Allahumma amin. <clears throat> Baik. Li'annahu laisa tariqan masyru'an Dikarenakan jalan tersebut bukan jalan yang disyariatkan. Bukan jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan jalannya Rasulullah, bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wala yu'adzika ilal jannah dan jalan tersebut tidak akan menyampaikanmu kepada jannah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala bahkan jalan tersebut akan mengantarkanmu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala jalan tersebut bukan jalan yang akan mengantarkanmu kepada rahmatnya Allah bahkan jalan tersebut akan mengantarkanmu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ini bisa dilakukan atau diketahui kecuali dengan ilmu. Nah, <clears throat> oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada umatnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim karena seorang muslim tidak akan mungkin bisa selamat dari tipu daya setan kecuali dengan ilmu. Taib. Wa inna ma yu'adika ila nar. Bahwasanya jalan yang kamu tempuh tersebut akan mengantarkanmu kepada kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala kal bidah seperti amalan-amalan bid'ah. Wal muhdatsat wal khurafat dan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara muhdats dan khurafat. Walau ijtahatta laila wan nahara fa anta tasiru ilan nar. Walaupun seandainya engkau bersungguh-sungguh beristihad siang malam. Nah, padahal engkau sedang berjalan menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah hafizani wa hafizakumullah jami'an barakallahu fikum. Amma tariqul ladzi yu'adi ila al-jannati fa huwa ma ja'a bihi ar-rasul. Ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun jalan yang menyampaikan yang akan mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kita diingatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya bahkan di setiap majelis kita sering diingatkan wa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebaik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah pun memerintahkan kepada umat ini alaikum bisunnati wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku taraktu fikum amroini lan tadilu abadan ini tamasak tumbihima aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya kitabullah wa sunnati yaitu kitab Allah dan sunnahku. Nah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah taala di sini Adapun jalan yang akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153 Wa ana wa anna hadza surati mustaqiman fattabi'uh Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia. Nah, ikutilah dia. Demikian banyak nas-nas yang menjelaskan kepada kita yang ini sebenarnya adalah penjelasan bayan keterangan yang sangat jelas gamblang yang memudahkan bagi kita untuk bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan ditunjukkan oleh Rasulullah, inilah jalan ke surga. Nah, inilah jalan ke surga. Baik. Fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Niscaya akan mencerai berikan kalian dari jalanku. Akan memisahkan kalian dari jalanku. Dari jalannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sunnah Rasulullah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah merupakan jalan keselamatan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Disebutkan dalam satu hadis yang panjang. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan sesi pada asar insya 6. <clears throat> Terkait dengan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu subhanahu lam yakilna ila anfusina ila anfusina dan Allah subhanahu wa taala tidaklah menyerahkan pada diri-diri kita untuk menempuh jalan menuju ke surga. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kepada diri-diri kita untuk mencari jalan sendiri menuju ke surga. Beda kan kalau sudah dikasih tahu dengan tidak dikasih tahu. Beda. Kalau sudah dikasih tahu itu sangat mudah. Tinggal kita mau atau tidak menempuh jalan tersebut. Ini loh jalan ke surga. Dibandingkan dengan tidak dikasih tahu. Ayo semuanya menuju ke surga. Sementara nggak tahu jalannya kemana. Karena nggak dikasih tahu. Bingung kan? Nah, Sementara Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah menjelaskan, memberitahukan kepada kita semuanya jalan menuju ke surga. Sehingga ini memudahkan bagi kita untuk menempuh jalan tersebut. Tidak harus mencari-cari. Nah, ini jalan menuju ke surga. Nih, nih, Sebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tolabul ilmi. Tayyib. Wala ila taklidi fulanin wa fulan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kita untuk taklid kepada fulan dan fulan, kepada fulan dan alan. 6. Jalan untuk menuju surga itu bukan dengan jalan taklid, mengikuti fulan atau alan. Tapi jalan menuju surga adalah dengan mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, awil istihsanatin nafsiyah atau dengan mengikuti istisanat anggapan baik oleh pribadinya Wa inna masyara'alana natariqan mustaqiman huwa ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahwasanya telah disyariatkan untuk kita satu jalan yang lurus yaitu apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'alaika antas fa'alaika antal zama hadat tariq maka wajib bagimu untuk bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh dengan jalan tadi, di dalam menempuh jalan tadi. Wa innahu yu'adika ilal jannah qat'an dan sesungguhnya itulah ia akan mengantarkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pasti. Jalan menuju surga sudah pasti. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka tinggal kita menyemangati diri kita untuk menempuh jalan tersebut. Tinggal kita membekali diri kita untuk bersiap-siap untuk bersabar. Untuk bisa bersabar di dalam menempuh jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jalan menuju surga demikian banyak gangguan. Demikian banyak ujian cobaan. Butuh dari diri kita kesungguhan, kesabaran di dalam menempuh jalan tersebut. Amma ma khalafa ma ja'a bihi rasul fa innahu yu'adzika ilan nar fatrukhu. Adapun apa-apa yang menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa pemikiran, baik itu berupa amalan, apa-apa yang menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu jalan yang akan mengantarkanmu ke dalam neraka. Maka tinggalkan. Tinggalkan jalan tersebut siapapun orang-orang yang berada di jalan tersebut. Walaupun dulunya itu orang-orang yang kalian kagumi, walaupun dulunya itu walaupun dulunya orang ini orang-orang yang antum puji-puji. Nah, ketika jalan yang dia tempuh itu jalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan bisa mengantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan jalan tersebut. Ahibati fillah, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Inilah satu amalan yang akan memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita menuntut ilmu agama maka bersabarlah ayo ikhwah barakallahu fikum untuk senantiasa bersabar di dalam menuntut ilmu agama walaupun di sana banyak sekali ujian cobaan yang akan mengeluarkan kita dari majelis ilmu maka bersabarlah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberi untuk memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk tetap bisa bersabar duduk di majelis ilmu untuk bisa tetap duduk di majelis ilmu. Taib, karena memang untuk bisa istiqamah belajar ilmu agama menuntut ilmu agama butuh kesabaran dan jangan lupa untuk senantiasa memperbaiki niat-niat kita ikhlasulillah mengikhlaskan niat-niat kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barokatul ilmu agar mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selama ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sebutkan beberapa tanda bahwa ilmu itu barokah. Sebagian saja. Di antara tanda-tanda ilmu itu barokah yaitu di antaranya akan menjadikan baik pemiliknya akan menjadikan semakin baik pemiliknya ilmu itu menjadikan baik pemiliknya dari sisi ucapannya, dari sisi amalannya, dari sisi akhlak adabnya. Semakin hari semakin baik. Semakin bertambah ilmunya, maka itu semakin baik. Ini tanda ilmunya barokah. Kemudian di antara pula ilmu yang barokah Ilmu tersebut menjadikan pemiliknya semakin tawadhu, rendah hati, tidak kemudian sombong. Sombong di hadapan manusia. Toyib semakin menjadikan dia tawadhu, rendah hati bahwa ilmu yang dia miliki selama ini itu belum seberapa. Dan ilmu tersebut akan menjaga dia dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat kibir takabur, dan dari sifat-sifat ausaf ausaf madmumah dari sifat-sifat yang tercela. Ini diantara tanda barokatul ilm bahwa ilmu tersebut memberikan barokah bagi pemiliknya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah pada ilmu yang kita Eh, dapatkan selama ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap bisa bersabar di dalam menuntut ilmu agama ini.